Penting ini untuk saya sebutkan ya, sebelum saya berbicara tentang materi pembahasan di hadapan Syekh Rabi. Ketika Syekh Muhammad yang mengundang kita, kita bergembira dan kita berupaya umroh. Umroh itu kan nggak kayak perjalanan dari Surabaya ke Jakarta kan. Tiketnya urusannya 500, 600, 700 ribu. Ya, kalau umroh itu ya berarti apalagi di bulan Ramadan mahal kan gitu. Kita urunan. Ya, ketuk pintunya donatur-donatur. Nah, ya. Untuk bagaimana ustadz-ustadz bisa berangkat. Berangkat, susah payah kita berangkatkan itu. Berangkatlah ke sana. Menunjukkan apa? Keseriusan kita untuk berjumpa dalam sebuah majelis dialog. Ya. Kita nggak main-main. Subhanallah Syekh Muhammad sebagaimana dikatakan tiba-tiba berhalang pada waktu itu. Namun kita tidak berhenti sampai sana. Kita berupaya lagi, minta tolong kepada Syekh Khalid untuk menelpon Syekh Muhammad, Syekh Muhammad Golib, tolong hubungi Syekh Muhammad ini nggak berhasil. Akhirnya gimana kalau kita ke Syekh Rabi? Asal tidak. Kita berangkat ke Mekah. Ya. Ini sekali lagi menunjukkan keseriusan dan kemauan kita, kesungguhan kita untuk terjadinya majlis dialog. Tidak seperti yang digambarkan bahwa Terus yang sering dibidik wallahualam nampaknya saya yang sering dibidik. Ya. Selalu menghindar ya, dari majelis dialog. Ya. Dirayu-rayu nggak mau, bahkan lari. Terus kejadian di Bandung pada tahun berapa? Iya, peristiwa bersejarah di Bandung itu. Nah, di mana itu dulu acaranya? Di Secapa. Ya, tahun 2010. Masya Allah, Lukman Ba'abdu lari. Ya, diketuk pintu kamarnya oleh Syekh Abdullah. Nggak mau membuka pintunya. Nah, diajak dialog. Padahal kami sudah siap. Penakut dan dan seterusnya. Mungkin di sini saya akan bercerita di mana hal ini diketahui oleh asatidah. Ketika Syekh Abdullah mengetuk pintu kamar saya yang menginap di Secapa itu, saya sedang duduk di kamar atas bersama Ustadz Fauzan, Ustadz Hamzah, kalau nggak salah Ustadz Afif, atau siapa di atas. Yang diketuk-ketuk di bawah. Ya saya nggak dengar dong. Iya kan? Sampai jalan waktu, katanya Syekh Abdullah berulang kali, dua kali atau tiga kali. Ustadz Komar datang, Syekh Abdullah cari antum di kamar bawah. Oh ya, nih perhatikan ya, saya turun jumpa beliau di kamar. Terus beliau mengatakan, gimana Lukman, kita duduk dengan mereka. Anak jawab, ya, semoga Abdullah Mar'i masih ingat. Saya jawab, nah, asal saya bilang, karena mereka itu beragam problemnya. Macam-macam itu. Ya. bilang, satu-satu selesaikan masalahnya. Dan saya layani dialog itu. Gak bisa, sudahlah kita duduk bareng-bareng. Iya, tapi satu-satu masalahnya. Betul nggak kira-kira kalau mau dialog? Jadi nggak kabur. Selesaikan satu masalah, pindah masalah berikutnya. Selesai ini, pindah ke, pindah ke yang berikutnya. Nah, terdiam Abdullah Mar'i. Kemudian saya, saya waktu itu sangat-sangat kecewa. Ya, atau sebelum bicara tentang masalah kecewa. Dan yang berikutnya, memang saya nggak siap kalau dialog dengan mereka penengahnya Abdullah Mar'i. Kalau penengahnya Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari, memang kapasitasnya. Ini satu, kapasitas keilmuannya. Kedua, maaf saja, kapasitas manhajnya. Karena kita, Asatidah sudah punya catatan-catatan tentang Abdullah Mar'i. Cuma nggak diceritakan ke Antum kan? Iya kan? Mungkin baru sekarang nabi bicara di mana Antum. Asatidah sudah punya catatan-catatan namun kita tidak ingin mendahului siapa? Ulama. Kita hanya mengumpulkan catatan itu. Sesekali kita sampaikan, sesekali kita tegur beliau. Contohnya, di antara masalah yang dipolemikan waktu itu adalah tentang Ja'far Umar Khalid, di mana grup MLM ini berusaha mengesankan Ana dan ustadz-ustadz yang bersama Ana adalah mencegah taubatnya Ja'far tidak mau menerima taubatnya Ja'far. Ini isu yang ditebarkan. Tentu bicara tentang ini panjang sekali bahwa tidak seperti yang mereka sebutkan. Nah, di hari-hari itu saya sodorkan kepada Abdullah Mar'i data terbaru tentang Ja'far setelah keluar fatwa dari Syekh Rabi dan Syekh Ubaid. Saya katakan gak perlu dibahas tentang Ja'far ini karena sudah ada fatwa dari Syekh Rabi tahzir terhadap Ja'far dan Syekh Ubaid dengan tegas menyatakan orang ini mubtadi' wajib bagi salafin meninggalkannya dan mentahzir umat dari bahayanya. Itu dalam bentuk surat. Maka saya katakan kepada Abdullah Mar'i sejak awal datang di secapa saya katakan kalau masalah Ja'far nggak usah panjang-panjang. Ini ada fatwa ulama ya, yang sudah melalui proses yang panjang sejak akhir 2002 hingga 2010 itu tinggal antum bacakan di majlis terakhir daurah kita di siapa ini. Di awal Ana serahkan data-data terbaru dan fatwa masyair. Beliau menjawab, iya. Iya. Sudah sampai di hari terakhir, anda ingatkan kembali. Syuf, ya Syekh. Masalahnya tinggal antum bacakan fatwa ini insya Allah selesai. Betul nggak? Fatwa ulama yang kita pegang kan gitu. Ternyata beliau nggak mau bacakan. Di awalnya tiga hari sebelumnya iya. Berikutnya nggak mau terus beralasan sudahlah kita duduk lagi nanti kita ketemu lagi di hadapan masyair. Barakallahu fiik, anak bilang. Antum sudah baca nggak data yang kami berikan itu? Belum baca. Ya akhirnya ini dakwah Indonesia ini mimbar fiik. Baca dulu data-data itu. Ada yang tertulis dalam print, ada yang masih dalam file di komputer, tidak dibaca. Mengumpulkan data itu kan bukan pekerjaan yang gampang, apalagi menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Singkat cerita saya katakan saya tidak mau bermajlis dengan mereka. Karena penengahnya seperti ini. Nanti di majlis dialognya bukan dengan mereka-mereka, dialognya dengan beliaunya. Karena kita belum sepakat sistem ya, dalam mengatasi problem-problem ini. Saya bilang nggak mau. Kalau caranya seperti ini. Nah, itu tersebar berita. Nah, itu tahun 2010. 2011 ya, berupaya lagi merayu dari 2011 itu kita dudukkan di Jogja Abdul Mari kita dudukkan Ana, Ustadz Usama, Ustadz Komar, Ustadz Abdul Somad. Seingat Ana ada Ustadz Muhammad. Seingat Ana. Hafizahumullah. Kita jawab, kita katakan, antum mau mendudukkan kita? Antum siap untuk menjawab problem-problem ini dan memberikan keputusan? Waduh, anak nggak berani kalau gitu. Percuma saya bilang. Kalau antum nggak berani memberikan keputusan, ya, lebih baik jumpanya di hadapan masyayikh. Jangan di depan antum. Tapi yang di up oleh MLM apa? Lukman tidak mau lagi diajak bermajelis. Ketika Syekh Muhammad bin Hadi yang menulis itu tadi surat yang kemudian kami emailkan dengan gegap gempita kami sambut bahkan pertemuan itu bukan di Jakarta atau di Bandung di mana di Madinah dengan biaya besar kita sambut surat beliau langsung kita emailkan cepat ya. untuk kita jumpa di Madinah sekali lagi ini menunjukkan keseriusan ustaz-ustaz. Barakallahu fikum. Dan terjadilah pertemuan itu di hadapan Syekh Rabi. Selesai berjumpa di Syekh Rabi di bulan Ramadan selepas uh, salat maghrib selepas berbuka. Besoknya kami ke Madinah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah kita dijemput oleh Abdullah Mar'i dengan mobilnya. Di mobil kita berbincang. Gimana hasil di Syekh Rabi? Kita jawab nih tentang Ja'far begini, tentang Radio Roja seperti ini, ya tentang Dulkornen seperti ini. Wah, mencak beliau langsung sambil nyetir. Sudah itu jangan dulu di jangan dulu diekspos. Kita jumpa di hadapan Syekh Ubed dulu. Loh, ini sudah jumpa di hadapan seorang imam. Yang kalau Syekh Ubed tahu bahwa kita telah duduk di hadapan Syekh Rabi, masih saja minta kepada beliau, mungkin beliau marah. Abdullah Mar'i meminta kita untuk jangan keburu disebarkan hasil dari Syekh Rabi, kita jumpa dulu di Syekh Ubay. Ya kita nggak mau dong dibentur-benturkan seperti itu. Ini tahun 2012. Barakallahu fikum. Saya ingin menceritakan kenapa juga alasan kita tidak mau duduk yang ditengahi oleh Abdullah Mari. Apalagi Utsman ini. Ada sebuah nasihat terekam dari Abdullah Mar'i kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Universitas Islam Madinah dan teman-teman salafin yang ada di Madinah yang e, tidak di Jamiah Islamiyah waktu itu kumpul nasihat. Di tengah-tengah nasihat itu yang kita transkrip, ya, di situ ada banyak hal yang membuat kita kecewa betul kepada Abdullah Mar'i. Tapi namanya kecewa kita nggak cukup sampai di situ. Kita angkat permasalahan ini kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Ya Syekh, saya bilang, dihadiri oleh kurang lebih 10 hingga 12 ustaz di rumah Syekh Muhammad. Ini ada sebuah transkrip nasihat seseorang. Ingin kami bacakan kepada antum bagaimana tanggapan antum tentang nasihat ini karena nasihat ini disampaikan kepada teman-teman kami, adik-adik kami, anak-anak Indonesia di Madinah. Langsung respon Syekh karena sudah terucapkan kepada mahasiswa. Saya bacakan satu persatu. Nah, tapi saya tidak sebutkan siapa pengucapnya. Dalam rangka nasihat. Supaya tidak keburu kita eh, orang mendengar tentang kekurangan dia. Baru satu alinea ya, dari kurang lebih tiga halaman, Syekh Muhammad sudah nggak sabaran. Siapa ini orangnya? Nah, ya sih, tolong izinkan kami untuk tidak menyebutkan ya sih. Ya sudah. Baca lagi. Karena rasa amanah mungkin ya, beliau siapa ini orangnya? Namun sebelum pertanyaan yang kedua itu, saya sudah memberikan jawaban bahwa ucapan ini, itu ucapannya Abdul Mar'i, transkrip persis. Ya. Kalau bukan ucapan Ibrahim Ruhaili, maka ini ucapan orang yang sangat terpengaruh dengan Ibrahim Ruhaili. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang mau jadi penengah. Penengah kita dengan MLM. Kira-kira apa jadinya? Hah? Nah, akhirnya barakallahu fikum Syekh bertanya lagi Nah, oh, sebelum bertanya yang berikutnya dan memohon kepada anak untuk untuk menyebutkan siapa itu, ya, dia mengucapkan ini orang yang mengucapkan ini adalah orang yang jahil, yang tidak mengerti tentang manhaj salaf. Dibantah poin-poinnya oleh Syekh. Terakhir dia tanya, siapa ini orang? Anak jawab, Abdullah Mar'i Syekh. Ah, Abdullah Mar'i. Ana memang merasa nggak ser dia sering datang ke Indonesia. Nah, ikhwani fiddin azan Allah wa iyyakum. Ini sebab utama kenapa kita nggak mau duduk dengan MLM ya di hadapan orang ini. Nanti perdebatan bukan dengan MLM, dengan ini. Ya, mereka jadi penonton. Sebenarnya kita tidak menginginkan itu dan benar. Selesai dari Syekh Muhammad bin Hadi, Hafizullah Ta'ala, kedatangan Abdullah Mar'i yang berikutnya bersama Utsman Salimi di Amwa itu tahun berapa? 2000 berapa itu? 13 atau? Mungkin saya lupa, ada yang ingat? 2013. Al-Muhim kurang lebihnya tahun itu masih memaksa untuk melakukan islah. Saya ditelepon Ustaz Usama, Ustaz. Macam-macam diteleponin Ustaz Ustaz oleh Abdul Mari untuk duduk bermajlis dialog dengan mereka MLM. Akhirnya kami dengan terpaksa kami katakan, ya Syekh, boleh kita duduk dengan mereka, tapi sebelumnya duduk dengan antum. Nah, ini harus diselesaikan dulu masalahnya. Ya, duduk di Selipi mulai jam 12 malam hingga jam setengah 4 subuh. Dihadiri oleh banyak ustad pada waktu itu. Ya sudah kita sepakat dengan ustadz ustad belak-belaan. Tahu belak-belaan? Apa adanya kita bongkar saja. Jawaban Syekh Muhammad, ini transkripnya antum di ceramah antum di Pondok Seher, ini transit yang di Madinah, ini transit jawaban antum tentang permasalahan roja, ini ini semua kita lengkap. Kita hadapkan di beliau. Beliau mengatakan, ini semua ceramah anak, antum transit. Iya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah kami dan bentuk nasihat. Nah, wah sudah terjadi dialog, suasana sudah panas. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau dialog ini terjadinya di depannya mereka MLM. Nah, dia ya sudah. Ternyata tidak ada titik temu, ya. Beliau merasa terkritiki di situ dalam banyak hal, ya. Kemudian barakallahu fikum eh, tidak terjadi rencana yang beliau maukan itu. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa Perhatikan baik-baik peristiwa demi peristiwa ini. Di depan Syekh Rabi, kemudian muncullah uh, beberapa jawaban dari Syekh. Dari situ pula Syekh bisa menilai siapa Zulkarnain. Dari cara berbicaranya, cara mengungkapkan data, seorang Syekh yang sudah sepuh menghadapi anak-anak kecil yang itu pada tahapan cucu-cucu beliau. Ya. Singkat cerita, keluarlah fatwa yang kemudian beredar di tengah-tengah antum tentang Dzulqarnain. Di depan Syekh Rabi, mari kita perhatikan sekarang style video yang dulu, kemudian style yang sekarang. Ya, saya ulangi, setel videonya Zulkarnain, Abdul Bar yang sekarang ini kemudian setel yang dulu supaya ingat. Karena orang sering lupa ya. Kalau ada dokumentasi itu ingat jadi ingat gitu loh. Ya. Di hadapan Syekh Rabi Zulkarnain mengatakan, "Ya Syekh Lukman ini seolah-olah mau tampil dia yang e, membantah Ali Hasan. Kita semua juga membantah Ali Hasan ya Syekh. Kita juga membantah Abdul Hasan ya Syekh. Kita kita. Syekh diam aja. Nah, silahkan diam aja. Nah. Sekarang kita mau tanya, kemana kalian sekarang? Di mana mereka sekarang? Sekarang mereka bersama siapa? Halabiyun. Bermajlis dengan mereka, bermuhadharah dengan mereka, didatangin pondok-pondoknya oleh Halabiyun ya selesailah nah ada teman yang mengatakan Ustadz nampaknya sekarang mereka sudah berdamai ya dengan Halabiyun saya jawab enggak, enggak berdamai Orang yang berdamai itu adalah orang yang berseteru memang benar-benar perseteruan. Ini punya prinsip, ini punya prinsip. Kemudian karena satu dan lain hal berdamai. Kalau ini enggak, ini bahasa yang lebih tepat. Selesailah drama yang berlangsung selama ini. Mereka itu merasa sempit dada bersama kita. Karena nggak sejalan. Yang sudah kita baca sejak tahun sekian tahun yang lalu. Nggak sejalan dengan kita memang. Hanya saja nggak punya keberanian untuk menampakkan terang-terangan akhirnya dia harus bertalawun harus bunglon harus Syekh Robi adalah guru kami ya nggak berani terang-terangan menolak fatwa atau mencela Syekh nggak berani sekarang nampak aslinya yaitu memang hakikat sebenarnya dari mereka yang bertahun-tahun asatidah menahan diri dari ini semua.